بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه الثالث عن أبي سفيان سخر بن حارب رضي الله عنه في حديثه طويل في قصة هرقل قال هرقل فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا wala tusyriku bi syai'an watruku ma yaqulu abaukum wa ya'muruna bis-shalah was-sidqi wal-'afaf wasilah muttafaqun alaih Ini cerita hadis panjang ini ada di Bukhari ini Hiregel Malik Rum raja daripada eh, Roma dahulu itu superpowernya ada dua ada Rum dan ada Furus Persia Eh? Dua-duanya tumbang. Nah, dua-duanya tumbang. Tapi Rasulullah SAW sudah memberikan surat kepada mereka untuk masuk Islam. Nah, ketika surat dilayangkan kepada Raja Roma yang bernama Hiragel, maka saat itu Abu Sufyan menyusul ke Hiragal karena ada keterikatan hubungan antara pemimpin ini. Untuk menfitnah Hiragal akan eh, Nabi Muhammad sehingga ditolak mungkin disiksa itu utusan Nabi Muhammad mengajak masuk Islam. Hiragal. Panjang lebar uh, di situ diterangkan siapa itu Nabi Muhammad. mau ya'murukum maka apa yang memerintahkan Nabi Muhammad kepada kamu semuanya? Maka berkata Abu Sufyan Jujur ini Abu Sufyan nih. Karena tidak di hadapan raja dan kedua udah tidak benar kalau memang dia tadi berdusta. Asalnya memfitnah akhirnya nggak bisa memfitnah karena sudah kalau diteliti nggak sesuai, mah pasti dia akan udah dicoret merah nantinya. Dia menyatakan Muhammad menyatakan oh budullah sembahlah ke Allah wahda semata. Wala tusyriku bi syai'an, janganlah kamu mensyirikkan terhadap Allah sedikit pun. Dengan sesuatu pun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa yang diucapkan oleh nenek moyang kamu tentang berhala. Wa ya'muruna dan merintahkan kita itu Muhammad bisalah melaksanakan salat. Wasidq jujur, wal afaf merintahkan untuk al afaf mencegah diri daripada yang tidak layak. Wasilah dan silaturrahim. Kata si Ragil, ya begitu memang para nabi diutus. Hah? Panjang sekali ini hadis. Ah, dari ucapan ini maka bisa diambil kesimpulan pertama, kita harus memperkuat tauhid, ubudullah wahdah. Kedua, menjaga diri daripada segala bentuk kesyirikan, kesyirikan wala tusyriku bihi syai'an. Nah. Jangan hanya berhenti tauhid, tapi enggak membersihkan daripada kesyirikan. Karena itu harus betul-betul kita tinggalkan segala yang tidak islami. Saya katakan segala yang tidak Islami. Watruku mayagulu aba hukum tinggalkan apa yang diucapkan oleh orang tua kamu yang tidak Islam. Paham nih ya? Jadi bukan watruku mayatruku mayagulu aba hukum ini apa yang diucapkan oleh orang Islam, bukan. Orang tua kamu, nenek moyang kamu yang syirik jangan didengerin. Tapi kalau orang tua kamu yang mukmin dengarkan. Karena dia tadi itu adalah dasarnya karena iman. Lah ini kadang-kadang sebagian orang dia menyatakan wa trukum aku hukum tak boleh ngikuti orang tua kamu. Loh, ngikuti kamu. Lah nenek moyangnya kita yang beriman ini sampai Rasulullah mereka mukminun, mereka orang-orang yang soleh, terus suruh ngikuti kamu yang baru mengenal Islam. Ajib. Ada perbedaan. Aba hukum yang dimaksud di sini al-musyrikun. Bukan aba hukum al-mu'minun. Tapi kalau orang-orang yang beriman, malah dianjurkan kita ngikuti mereka. Alladzina amanu amilus solihat wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman al Alhaqna bihim tahun orang eh, yang beriman, beramal soleh dan mengikuti anak eh, cucu mereka atas iman dari itu. Enggak apa-apa kalau mengikuti Dengarkan daripada al-aba al-mu'minun as-salafus soleh enggak apa-apa. Ini untuk musyrikun digiring kepada al muminin Ya enggak benar. وإذا قيل لهم وإذا قيل متبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا Itu abaknya mereka yang musyrikin, Mas. Karena itu Allah menjawab, "Awalau kana abauhum la ya'qiluna syai'an wa lahum yahtadun." Padahal ayah mereka, nenek moyang mereka la ya'qiluna syai'an, tidak berakal. Wa la yahtadun dan tidak mengikuti petunjuk. Ente sudah tahu nggak sejarahnya nenek moyang kita? Kalau nggak tahu taal, anak ceritakan nanti. Mereka orang apal Quran, mereka ulama amilin, mereka yang ikuti orang tuanya sampai kepada Nabi. Kalau ente nggak paham, taal kita jelaskan. Jangan ayat yang ditujukan kepada musyrikin, orang yang kafir, inti bawa kepada orang-orang yang soleh. Nggak benar justru kita mau tanya, inti ngikuti siapa? Yang kita ngikuti siapa? Nggak ngikutnya abaknya yang soleh, ngikuti orang-orang yang nggak tahu jeluntrungnya. Nggak benar. Kalau ada orang mengatakan begitu. Ini abak yang musyrikin, ini abak yang kufar. Janganlah kamu tadi tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kamu yang kafir itu. muru nabi sholat dan memerintahkan Nabi Muhammad kepada kita untuk menjaga sholat wasidik kejujuran wal penjaga diri daripada perzinaan daripada perbuatan haram wasila dan silaturrahim artinya menjaga pahala perbuatan-perbuatan yang utama perbuatan-perbuatan kebajikan perbuatan-perbuatan yang taat itulah ah, yang harus diperhatikan jadi Eh, kita kalau mengartikan sesuatu jangan ngarang-ngarang lah ya. Nah, kita harus harus harus tahu ini konteksnya kepada siapa, ini kepada siapa, apa yang dimaksud kita harus paham. Jangan ngarang-ngarang, tambah nggak karuan nantinya inti, Ngarang-ngarang hadis, hadisnya dipaksa sesuai hawa nafsu kamu, ayatnya dipaksa sesuai dengan hawa nafsu kamu, tambah ngaco jadinya. Ya ini yang dikatakan manfaat al-Qur'an bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ngartikan Quran hanya dengan akal-akalannya, karangan-karangannya, itu sama dengan mempersiapkan dirinya disiksa di neraka. Bukan itu yang dimaksud oleh Nabi, tapi dipaksakan dengan sesuai dengan kehendaknya. Ini sama dengan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ucapkan, artikan dengan sesuai dengan apa yang dimurad, yang dimaksud oleh Nabi. Tafsirkan itu Al-Qur'an dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Begitu, jangan kehendak diri kamu sendiri untuk menyerang orang, Gak benar itu. Ambisinya kalau mensyirikkan orang luar biasa kadang-kadang ngawur. Hmm. Ya.